sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau disambung Abu Sa'id Nil Khudri. Ditambahkan nun kecil itu ketika bertemu dua sukun, dua baris mati. Itu kalau kita baca Quran begitu juga bunyinya. Contoh Uzairun lalu kemudian Ibnullah maka ada nun kecil wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah Zalikum fisqun al-yawma kalau disambung Zalikum fisqunil yawma ya isalladzina kafaru Qul huwallahu ahadun Kemudian Allah Samad. Kalau disambung Qul huwallahu ahadunillahu samad. Namanya nun al-wiqayah. Wiqayah artinya menjaga. Menjaga sehingga bisa dia dibaca ketika bertemu dua yang sukun. Abu Sa'idin Al-Khudri, Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang agung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Qala syaitan. Syaitan berkata. Dari mana Nabi tahu? Dari wahyu. Allah yang beritahu Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak pernah bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. melalui perantaraan malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa yang diajarkan dia yang memiliki kekuatan Jibril alaihi salam. Qala syaitan syaitan berkata Wa izzatika demi keagunganmu ya Allah la abrahu ughwi ibadaka aku akan senantiasa terus tak pernah berhenti menggoda menyelewengkan jalanmu, membengkokkan jalanmu, menggoda ibadahka hamba-hambamu. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selama roh masih bersemayam di dalam jasad. Selama roh masih ada di dalam jasad mereka. Lalu apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah Azza wa Jalla Maka Allah menjawab Apa kata Allah Wa izzati wa jalali Demi keagunganku dan kemuliaanku La azalu aghfiru lahum mastaghfaruni Aku pun akan senantiasa terus menerus Mengampuni mereka Selama mereka masih memohon dan meminta ampunanku hadis riwayat Ahmad Ibnu Hanbal dari Abu Sa'id bin khudri status hadis ini hadisun hasan hadisnya hadis hasan yang berkata demikian seorang ulama besar yang meninggal bulan lalu bernama Syekh Shu'aib Al-Arnaud jadi hadis itu yang semuanya dari awal sampai ujung sahih itu dua saja Sahih Al-Bukhari dengan Sahih Muslim itu tak bisa ditawar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih semuanya makanya nama kitab itu disebut dengan Al-Jami Al-Musnad Al-Jami Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa iyami disebut dia dengan Al-Jami di dalamnya ada masalah akidah Di dalamnya ada masalah syariah Di dalamnya ada masalah akhlak Disebut dia dengan as-sahih Karena semua hadisnya sahih Disebut dia dengan al-musnad Karena bersanad Ada silsilah periwayatan Dari Imam Al-Bukhari sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mukhtasar Karena dia hanya ringkasan dari hafalan Imam Al-Bukhari Berapa hafalan Imam Al-Bukhari itu? 600 ribu hadis. Diringkasnya dalam Sahih Al-Bukhari itu menjadi 7.275 hadis. Diulang-ulang. Kalau tidak pengulangan 4.000 saja. Lalu kemudian diringkas lagi oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi Syekhan lebih kurang 2000 saja. Dari 7275 menjadi 4000 menjadi 2000 di kampus diringkas menjadi 16 tatap muka potong mid semester potong semester oleh sebab itu kita kaji di subuh Sabtu walaupun tak satu kitab kita pilih dari beberapa kitab adapun kitab Sunan Tirmizi ada dhaif ada hasan kitab Sunan Nasai ada dhaif ada hasan Kitab Ibnu Majah ada hasan, ada dhaif. Nah, dari mana kita bisa tahu? Alhamdulillah, ada para ulama yang mengerahkan segenap kemampuan mereka, mereka teliti sana hadis ini. Teliti satu persatu, ternyata hadis ini setelah diteliti oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud di bawah dia kasih komen hadisun hasan. Ini hadisnya hadis hasan. Apa beda hasan dengan Baif? Apa beda hasan dengan sahih? Kalau sahih cukup lima syarat. Pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua adalah rawi, rawinya adil. Yang ketiga dhabtur rawi, ingatan periwayatnya kuat. Yang keempat salamatun minasyuzuz, tidak ada bertentangan dengan riwayat yang lain. Yang kelima, salamatun minal illah. Tidak ada illah sebab cacat yang membuatnya menjadi dhaif. Kalau cukup lima syarat, maka hadis itu disebut dengan hadisun sahih. Cukup lima syarat, tapi kurang pada syarat ketiga, hafalan periwayatnya agak kurang sedikit. Maka hadis itu turun derajatnya menjadi hadisun hasan. Inilah hadis yang kita kaji subuh ini. Hadis derajatnya tak sampai sahih, di bawah sahih hasan tapi masih bisa dijadikan sebagai hujah, jadi dalil. Sedangkan yang bawah baif, Sanatnya putus, baif. Riwayatnya kurang adil, baif. Riwayatnya kurang ingatan, kurang hafalan, tidak kuat, baif. Bertentangan dengan riwayat lain, mukhalafatul fiqah liman huwa awsaq minhu, syaz, dhaif. Ada sebab Sababun khafiyun yaqdah fi sihatil hadis Ada sebab kecil Merusak kesahihannya Maka hadis itu disebut dengan hadisun daif Itulah tiga level Sahih, hasan, daif Qala syaitan Syaitan berkata Syaitan Diambil dari kata syata Yashitu syaitan Kalau satu syaitan Kalau dua syaitanan Kalau jama' Syaitan Dua-duanya dipakai dalam Al-Quran. al insi wal jin. A'udzubika min hamazatis syayatin. Tapi kadangkala disebut tunggal syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam bentuk tunggal. Karena syaitan satu, syaitan dua, syaitan tiga. Bahasa Indonesia tak ada bentuk jamak, tinggal diulang saja. Kalau satu setan, kalau banyak setan-setan. Qala setan, setan berkata, setan diambil dari kata syata situ maknanya dua. Yang pertama makna setan halaka, binasa. Kenapa dia sebut binasa? Kita tidak binasa. Kita insya Allah kekal di dalam surga Jannatul Naim bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin tapi setan binasa. Di mana dia binasa? Di dalam neraka jahanam. Dia tidak masuk neraka, tapi dia lebih hebat daripada sekedar masuk neraka. Dia adalah bahan bakarnya api neraka. An-nari Neraka itu punya bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Waquduhan nas wal hijarah bahan bakarnya nas manusia wal hijarah batu nas di situ orang kafir orang kafir jadi bahan bakar api neraka sedangkan orang Islam sempat dia masuk neraka ke dalam setelah bersih masuk dia ke dalam surga sedangkan orang kafir khadiji nafiha abada nas manusia orang kafir wal hijarah batu Batu apa yang masuk neraka itu? Batu yang dipahat, dicetak menjadi berhala. Batu Yesus Kristus, batu Santa Maria, batu Dewa Monyet Hanuman, batu Dewa Gajah Ganesha, batu Dewi Kwan Im. Semua batu. Batu cincin Pak Ustadz ada juga. Kalau dia diyakini, dipercayai, disembah, maka dia menjadi bahan bakarnya api neraka. Oh kalau begitu cuma dua saja wakuduhan nas wal ijarah. Cuma dua. Setan ada dalam Al-Qur'an. Kanu li jahannam hataba. Wa ammal qasitun jin kafir, setan li jahannam hataba. Mereka menjadi bahan bakarnya api neraka. Tiga bahan bakar neraka. Nas, hijarah, setan. Setan jadi bahan bakar api neraka. Wakala syaitan. Syaitan binasa karena mereka binasa dalam api neraka jahanam. Sedangkan orang beriman kekal di dalam surga jannatul naim. Makna yang kedua, syaitu syaitan artinya ba'uda ba'uda ba'ada ba'uda ba'id. Kalau dekat qaruba qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib tiba kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku yang Muhammad katakan aku qarib dekat lawan dari kata qaruba qarib ba'uda ba'id jauh syaitan artinya jauh kenapa dia disebut jauh ba'idun ar rahmatillah karena dia jauh dari rahmat Allah sedangkan kita dekat dari rahmat Allah Mana buktinya kita dekat dari rahmat Allah? Ketika jumpa tadi Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullah. Doa tadi Rabbighfirli warhamni. Orang yang meninggal kita katakan almarhum. Dekat dari rahmat Allah dan kita pun masuk surga kerana rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk dalam surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Aku masukkan rahmat Allah. Sedangkan mereka setan-setan ba'idun 'anil rahmah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat lawannya laknat. Laknat jauh dari rahmat. Rahmat dekat dari kasih sayang, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu makna setan. Apa beda setan dengan iblis? Nama komunitasnya jin. Jin ini dibagi dua, jin yang baik, jin mukmin. Jin yang jahat, jin kafir. Jin kafir ini setan. Komunitasnya jin. Jin dibagi dua, jin yang baik, jin mukmin. Jin yang jahat, jin kafir. Jin kafir ini ada induknya. Induk jin kafir itu itulah iblis. GM-nya dah, general manager. Jadi begitu setiap jin itu tidak semuanya jahat. Buka surat Al-Jin juz 29. Wa inna minnal muslimun. Kami ini ada yang muslim. Mereka mengaku dan pengakuan mereka diceritakan Allah dalam Quran untuk menunjukkan bahwa mereka ada wa inna minnal muslimun. Kami ada yang muslim wa minnal qasitun dan kami ada yang kafir yang muslim itu bagaimana jin yang muslim taharrau rasyada selalu mencari jalan yang lurus taharrau mencari jadi kalau ada bapak ibu mencari pengajian mencari majelis ilmu mencari masjid-masjid yang berkualitas jangan sangka hebat karena jin yang muslim pun mencari taharau rasyada selalu mencari jalan yang lurus sedangkan yang kafir wa ammal qasitun sedangkan jin yang kafir ulaika mereka itu kanu li jahannam hataba mereka menjadi bahan bakarnya api neraka yang jahat itu disebut setan Sedangkan induk daripada setan itu disebut dengan iblis. Tapi iblis itu bukan nama. Iblis itu gelar. Diambil dari kata ablasa. Iblis. Ablasa artinya ya Isa. Putus asa dari rahmat Allah. Karena dia putus asa sejak diusir Allah dari surga. Ukhruj. Keluar engkau dari surga. Malaka anta takabbara fiha. Tak layak engkau membesarkan diri, engkau sombong di dalamnya. Ukhruj, keluar. Innaka minas saghirin. Engkau kecil. Sejak saat itulah dia putus asa dan dia marah luar biasa. Gara-gara siapa dia keluar? Usjud Wa ilqulna lil malaikati Ketika kami katakan kepada seluruh malaikat Usjudu li Adam Sujudlah engkau kepada Adam fasajadu semua malaikat sujud raqib atid kiraman katibin malik ridwan jibril mikail malakul maut israfil semuanya sujud illa kecuali iblis kecuali iblis aba dia tak mau sujud mustakbara dia merasa besar merasa hebat angkuh sombong wa kana minal kafirin sejak itulah dia kafir ingkar, benci. Maka kebencian dendam kesumat yang luar biasa. Terjadi dialog antara dia dengan Allah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Malaka. Kenapa engkau tak mau sujud kepada alam? Idh tuka Ketika amar, perintah. Ketika aku perintahkan kau kepada Adam untuk sujud. Kenapa kau tak mau sujud? Apa kata dia? Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api wa khalaqtahu min tin dia kau ciptakan dari tanah ana khairum minhu aku lebih baik daripada dia aku sombong berapa kali iblis tak mau sujud kepada Allah sekali sekali iblis tak mau sujud kepada Allah diusir Allah diharamkan surga berapa kali umat ini tak mau sujud kepada Allah subuh tak mau zuhur tak mau asar tak mau maghrib tak mau oleh sebab itu betapa hebatnya ampunan Allah la azalu aghfiru lahum aku akan terus mengampuni mereka mastaghfaruni selama mereka beristighfar makanya selesai salat tadi assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim maka Allah yu'adzibahu wa anta fihim azab tu tak pernah turun selama engkau berada di tengah mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Selama engkau ada sama mereka, azabku tak pernah menimpa mereka. Sekarang dia tak ada lagi bersama kita. Sayyidina Maulana Muhammad tak ada sama kita. Kalau begitu azab Allah akan turun. Ada satu yang membuat azab itu tak jadi turun. Apa dia? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah tidak mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun. Selama mereka beristighfar. Masih ada orang-orang tua di Pekanbaru ini yang tiap malam bangun beristighfar. Masih ada anak-anak muda yang belum berdosa, lidahnya senantiasa beristighfar. Sudah hampir turun azab Allah melihat banyaknya orang-orang munafik, orang-orang jahat pelaku dosa. Tak jadi azab itu turun. Kenapa? Janji Allah. Wa makan Allah mu'adzibakum wa hum yastaghfirun. Allah tak menurunkan azab selama mereka beristighfar. Istighfar tiga menyesal dalam hati diucapkan di lidah dan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi segala perbuatan. Qala syaitan, si setan tadi berkata, yang dimaksud setan dalam hadis ini induk dari setan itu iblis. Makanya dalam syarahnya disebut wa qala syaitan qala iblis. Setiap iblis iblis itu setan, tapi tidak setiap setan itu iblis. Karena setan itu komunitasnya sedangkan iblis adalah induk dari segala induk setan. Itu adalah iblis. Qala setan, setan berkata, iblis berkata, apa kata dia? La abrahu. La abrahu, aku tak pernah berhenti. La tak pernah abrahu berhenti terus menerus. Terus menerus. Ughwi menggoda ibadaka hamba-hambamu sampai kapan aku goda hambamu itu madamat arwahuhum fi ajsadihim selama ruh ada di dalam jasad mereka jadi kalau bapak ibu merasa saya nih Pak kenapa lah tak pernah berhenti diganggu setan bersyukurlah berarti ruh masih ada dalam jasad karena setan akan berhenti kalau sudah ruh keluar dari jasad Ketika dibuka penutup wajah almarhum almarhumah dilihat tersenyum dia. Kenapa dia senyum? Karena dia sudah berhenti daripada godaan-godaan setan. Selamat dia dalam keadaan istiqamah daripada godaan-godaan setan. Adapun ayat hadis bercerita tentang kerja tugas perbuatan setan banyak sekali. Tapi kita ringkaskan dalam pertemuan ini paling tidak ada tujuh Kalau ada Ustadz yang menyebut sampai 10 100 itu dia gali dari Quran dan sunnah. Tapi kalau kita lihat yang pertama apa kata dia? Wala udillannahum. Udilla balal. Orang yang sesat itu disebut dengan balun. Jamaknya balin. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Sesat. Kerja setan yang pertama yang diketuai oleh iblis adalah wala nahum kusesatkan mereka sesat kesesatan itu datang dari setan setan yang menyesatkan jalan Allah itu lurus wa anna hadha sirati mustaqima jalanku ini lurus wala tattabi'us subula jangan kau ikut jalan-jalan-jalan yang lain fatafarraqa bikum an lalu kalian sesat nyasar terpecah belah dari jalan Allah kerja setan yang pertama wala udillannahum aku sesatkan hamba-hambamu itu setelah dia sesat lalu bagaimana yang kedua wala umanniyannahum aku buat dia berangan-angan berhalusinasi merasa dia tidak sesat. Ah, ini kerja dia. Bapak waktu balik dari hotel mau ke masjid, balik dari masjid mau ke hotel di Madinah, di Makkah, terpisah dari jamaah, mungkin ibu punah terjadi. Tiba-tiba yang lain pulang jam 8 sudah sarapan di hotel, bapak pulang jam 8 malam. Kenapa? Salah jalan, nyasar. Ketika pertama kali nyasar, tidak merasa sesat. Rasanya macam ini jalan balik tadi. Rasanya macam hotel ini. Tapi kenapa tak sampai-sampai ya? Wala umanniyannahum. Orang yang sudah disesatkan setan itu dia tidak merasa sesat. Ini yang sedang terjadi ini. Kenapa kau bela dia? Dia kan kafir. Ah, dia kan kafir dalam akidah, tapi dia tak korupsi. Dia baik. Dia tidak merasa sesat Dia tidak merasa salah Tidak merasa sedang melawan Allah dan Rasulullah serta para ulama Kenapa? Kerja setan berhasil Walaumanniannahum Kuat mereka berangan-angan Berangan-angan Berangan-angan Saya tak ada kepentingan Saya sudah tua Mau jabatan dah capek saya jabatan ini Untuk apa saya lah Dunia ni Tak lama Mulutnya berkata Tapi Nabi sudah menjelaskan itu 14 awan yang lalu Apa kata Nabi? Ya keburu benu Adam Manusia itu kalau umurnya bertambah Ya keburu ma'ahusnani Yang lain berkurang Mata berkurang Rabun Telinga berkurang Tuli Kaki berkurang Asam urat Otak berkurang Pikun Tapi ada yang tak berkurang Ya keburu benu Adam umur bertambah, usia bertambah. Yang lain berkurang, ada dua tetap bertambah. Apa dia? Hubbul mal, cinta harta. Disumbat dengan uang, materi, fasilitas. Hubbul mal, orang makin tua, makin cinta harta. Maka kalau mau bersedekah waktu masih muda itulah kalau mau berinfak wakaf waktu masih muda lah Makin tua cinta harta makin dahsyat makin hebat saya nantilah Pak Ustadz setelah anak ini semua sekolah, setelah sarjana, setelah mereka nikah. Insya Allah nanti kalau sudah tua, sudah tak ada lagi mikirkan dunia ini, sudah mikirkan mati. Insya Allah bersedekah. Siapa bilang? Makin tua makin pelit, makin tua makin kikir, makin tua makin bakhil. Kenapa? Hubbul mal, cinta harta. Watulal umri, makin ingin panjang umur, makin takut mati makin tua makin takut mati. Itu kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran, ini orang makin tua kenapa makin hebat kekafirannya? Kenapa makin dahsyat? Wala nahu, Aku buat dia berangan-angan, kau masih lama mati, kau masih masih masih masih masih. Terus terus terus. Wala udillannahum. Setelah dia sesat, wala nahu. Dibuat dia berangan-angan, berhalusinasi sampai pada puncak yang ketiga wala amurannahum aku perintah mereka aku yang mengendalikan dia kalau sudah diperintahnya tunjuk kiri tunjuk kanan macam wayang saja lagi diarahkannya ke sana dibengkokkannya ke sana dibelokkannya ke sana dari mulai kata-katanya, dari mulai isi otaknya, dari mulai keputusannya, dari mulai cakap bicaranya, itu semua adalah perintah setan. Wala amurannahum, aku suruh dia, dia sudah menjadi hamba-hambaku, tidak lagi menjadi Abdullah, tapi sudah menjadi abdus syaitan, hamba setan. Disuruh setan ke sana kemari, wala amurannahum. Setan tidak pernah langsung menyuruh, tapi dia buat bertahap. Makanya kata Allah sampai diulang Allah empat kali, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah step-step setan. Setan tak pernah mengajak berzina. Dia ajak pertama kenalan, ngobrol, nazratun, tatapan. Setelah mata melihat, Fabtisamatun, smile, senyum. Setelah senyum, fasalamun, mulai ngomong. Fakalamun, salam kalam. Faliqaun, bertemu. Famau'idun, janji. Setelah janji, terjadilah apa yang terjadi. Diawali dari tatapan. Makanya kita disuruh menunduk Rabbul Basar. Menundukkan pandangan. Begitu juga dengan langkah-langkah setan. Pertama, aku sesatkan dia. Setelah sesat, aku buat dia berangan-angan dan merasa diri tidak sesat. Aku tidak sesat. Saya benar, saya betul. Yang lain itu. Sekarang ini banyak orang yang merasa diri tidak sesat. Saya tidak sesat, yang lain sesat. Ente sesat. Makanya zaman sekarang ini kalau kita tidak kuat-kuat yang panjang kalau tidak ditanamkan ke dasar laut sampai 5, 10, 7 meter ke bawah. Anginnya kencang, ombaknya deras, karangnya tajam. Maka kalau tak kuat, kita pula yang khawatir dikatakan orang sesat. Ente sesat. Tidak, saya tak sesat. Yang lain bilang, ente sesat. Lama-lama, siapa yang sesat nih sebetulnya? Aku apa mereka? Setelah kasus menolong agama Allah 4 November makin menjadi-jadi, menggila-gila. Berapa jamaah yang mengadu ke saya langsung lewat telepon, langsung ketemu habis pengajian, SMS, WhatsApp, Twitter, Ustaz. Selama ini yang mengeji agama Allah ini orang kafir. Selama ini yang melecehkan agama Allah ini orang musyrik. Tapi hari ini Ustaz, kami bukan berkelahi dengan orang kafir, dengan sepupu sendiri. Dengan saudara kandung sendiri. Mereka membela orang kafir, Pak Ustaz. Apa sikap kami, Pak Ustaz? Kami yang ngaji ini dikucilkan, dikatakan ekstrim. Ini kan masalah negara. Kenapa masalah-masalah ibadah, sholat kalian bawa? Kalau kami tak kuat, kami sudah hancur, Pak Ustaz. Apa maknanya? Sebenarnya datangnya Dajjal ini hanya sekedar Allah ingin memberitahu kepada kita semua Selama ini kau ragu, abu-abu, warnanya abu-abu. Abu-abu itu kandungan antara dua warna. Hitamnya ada, putihnya pun ada. Kita masih ragu menghukumnya karena masih ada warna putihnya. Tapi setelah datangnya Dajjal ini, bukan Dajjal yang asli, ini masih cucu cicitnya Dajjal, makin mengentalkan pada kita. Ingat, hikmah dari turunnya Dajjal makin tampak yang hak dengan yang batil yang hitam makin kental hitamnya yang putih makin menampakkan cahayanya. Itulah hikmah di balik ini. Makin kita tak ragu siapa yang membela orang kafir. Wa may yatawallahum minkum? Siapa di antara kalian yang membela mereka? Fahuwa minhum, maka kafirlah dia. Jangan ragu, kuatkan keyakinan, tambahkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu liyazdadu imanan ma'a imanihim semakin bertambah keimanan, keyakinan mereka. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala udhillannahum, kusesatkan mereka. Wala umanniyannahum, tapi kubuat mereka merasa tak sesat. Wala amurannahum, setelah itu kuperintahkan mereka. Yang keempat, zuyina lahum su'u a'malihim. Zuyina zinatun perhiasan dihiasi perbuatan mereka di tiap hari dihiasi pernah pernik aksesoris tampak indah di mata mereka tampak indah di mata kawan-kawan mereka seolah-olah mereka tidak salah tidak sesat indah memukau amazing mantap Ditulis kalimat-kalimat kekafiran yang menolong kemunafikan, menolong orang kafir, menolong orang kafir, memberikan support kepada orang munafik. Indah kata-katanya, mantap tulisannya, mengalir saja ide-ide itu datang menulis. Di-share oleh kawan, di dikomen oleh friend, mulai like and share, like and share. Datang dia, kau hebat, kau mantap, Siapa yang memuji, siapa yang membumbui, siapa yang menghiasi. Langkah empat setan. Zuyina lahum su'u a'malihim. Setan sedang menghiasi dengan perhiasan yang seindah-indahnya. Tapi dia tak sadar. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ta'uzzuhum yang kelima. Ta'uzzuhum azza. Arsalna syayatin kami kirimkan setan-setan kepada siapa? Al-kafirin kepada orang-orang yang kafir dan ingkar itu. Setelah kami kirimkan setan kepada mereka, apa perbuatan setan itu? Ta'uzuhum azza. Setan memotivasi mereka, membuat mereka azza sesungguh-sungguhnya. Mereka berjuang di jalan setan itu dengan perjuangan yang azza ta'uzzuhum azza menghasut mengajak memotivasi setan-setan itu sampai-sampai mereka tak lagi bisa dibedakan perbuatan entah mana perbuatan mereka entah mana perbuatan setan lebih semangat pula mereka daripada setan lagi setan itu pun sekarang sudah duduk santai kenapa tak kau goda lagi lebih hebat pula mereka dari aku lagi kata setan tak uzuhum azza setan menghasut, memotivasi, memprovokasi sampai perbuatan mereka itu sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya. Makanya kalau ada anak-anak muda, Pak Ustadz, saya jawab komen-komen ini sampai capek rasanya udah lima jam. Mereka tidak tidur-tidur, tak mengantuk, minum kopi, tak juga mengantuk. Diminumnya kamput, diminumnya bir bintang, diminumnya kasbek, mix mix vodka. Hafal juga Pak Ustaz nama-namanya itu. ya, di Komisi Fatwa meneliti itu berapa persen alkoholnya untuk menetapkan fatwa halal. Begitulah mereka. Dari mana motivasi ini datang ya? Kenapa dia tak capek-capek ya? Kenapa dia semangat terus ya? Kita kenapa capek? Kenapa lelah? Ingat saudaraku, kalau kita yang mau masuk surga ini mengenal kata capek dan lelah, ada kata itu dalam kamus kita, kita kalah. Mengapa kita kalah dengan hamba-hamba setan? Kenapa kita kalah dengan orang-orang yang diberikan setan sebagai hukuman? Arsalna syayatin. Kami kirimkan setan kepada mereka. Kenapa Allah kirimkan setan kepada mereka? Allah menghukum mereka di dunia dengan hukuman mengirimkan setan kepada mereka sedangkan kita dikirimkan Allah malaikat menenangkan hati wallazi anzalas sakinata dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin ke dalam hati orang beriman dikirimkan Allah malaikat membisikkan ketenangan alla taghafu jangan kau takut wala tahzanu jangan kau sedih wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhanmu datang bisikan itu ke dalam hati orang beriman la takhaf jangan kau takut wa la ta'zan jangan kau sedih banyak orang heran kenapa dia tak takut Pak Ustaz dia kan manusia biasa tak takut dia dengan gas air mata itu tak takut dengan polisi dan tentara itu Pak Ustaz takutnya sudah habis untuk Allah. Tak tersisa sedikit pun rasa takut itu dalam hatinya. Apa kata Allah? Ala ketahuilah inna aulia Allah sesungguhnya wali-wali Allah, penolong-penolong agama Allah itu la khaufun alaihim tak ada takut sedikit pun walahum yahzanun tak ada sedih pun sedikit dalam hati mereka. Makanya mereka berangkat dari rumah, dilangkahkannya kaki kanan. Bismillahi Tuhan Allah. Aku bertawakal atas nama Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ternyata semua yang berangkat itu dengan atas nama Allah dan satu-satu bercerita bukan dari mulut mereka tapi dari mulut orang lain ternyata apa kalimat yang mereka ucapkan sebelum berangkat papa pergi dulu kalau terjadi apa-apa tolong urus keluarga ini semuanya berangkat siap mati untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala siap mati selama ini sorban yang dipakainya putih sorban putih sorban kesayangan untuk sholat, untuk ngaji untuk zikir tapi ketika sudah dipakai sorban hijau maka itu menunjukkan akan balik menjadi mayat karena menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ke mana takutnya? Hilang. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kerja setan yang kelima. Allazi keenam. Allazi yuwaswisu. Setelah dia tanamkan provokasi sekuat-kuatnya, ta'azzuhum azza yang keenam, dia terus tak berhenti. Allazi yuwaswisu yuwaswisu fi sudurin nas. Dia berbisik tidak di sini. Dia tidak berbisik di sini. Kalau berbisik di sini bisa disumbat, bisa ditutup pakai earphone ambil MP3 sumbatkan dia tidak berbisik di sini yuwaswisu fi sudur di mana letaknya hati fi nas yang berbisik itu siapa setan setan itu dari mana minal jinnati wan nas dari kalangan jin wan nas dari kalangan manusia loh ada setan dari kalangan manusia Pak Ustaz tadi Ustaz sebut nama komunitasnya jin jin yang baik namanya jin muslim jin yang jahat namanya jin kafir jin kafir ini induknya iblis ya loh sekarang kenapa berubah minal jinnati Wanas. Kalau begitu ada setan dari kalangan manusia. Ada. Mana dalilnya? Wa kadzalika ja'alna demikianlah kami jadikan aduan likulli nabiyyin aduan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh musuhnya dari siapa aduan syayatinal insi wal jin setan-setan dari kalangan insi manusia wal jin dan jin. Ini ayat unik. Di mana letak uniknya? Setiap menyebutkan jin dan manusia pasti lebih dulu jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Ketika Allah bercerita tentang akal dapat menembus langit, Qul ini in ijtama'atil jinnu wal insu seandainya semua jin dan manusia alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati setiap ketemu jin dan manusia pasti duluan disebut jin tapi khusus untuk ayat tentang setan lebih dulu disebut manusia sayatinal insi wal jin karena memang setan yang berbentuk manusia lebih dahsyat. Setan manusia lebih luar biasa. Sekarang ini, beberapa hari pekan ini, kita sedang berhadapan dengan setan-setan berbentuk manusia. Bajunya seragam sama dengan kita. Bahkan mungkin dia sholat di masjid kita pakai koko juga, pakai sarung juga, pakai usolli juga, tapi otaknya otak membela orang kafir. Sayatinul insi. Dia setan dari kalangan manusia. Wal jinni. Yang jin sudah berhenti tak bekerja. Karena sudah dilimpahkannya kuasa itu kepada kalangan sayatinul insi. Setan-setan dari berbentuk manusia. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh. Dari mana dia masuk? Masuknya sudah jelas fi sudurin nas lewat jalan apa dia masuk wa inna syayatina layuhuna layuhuna wa inna sesungguhnya syayatin setan-setan layuhuna mengirimkan makna yuhun bisikan-bisikan halus ke dalam hati وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ Setan-setan itu mengirimkan signal-signal, bisikan-bisikan halus kepada wali-wali mereka. Loh, pakai istilah wali juga ya. Makanya Imam Ibn Taymiyah membuat dua baina auliya syaitan wa auliya rahman wali-wali Allah aulia rahman wali-wali setan aulia syaitan yang menolong agama Allah wali Allah tapi ada wali setan setan dia punya wali penolong-penolong setan wali-wali setan maka setan mengirimkan signal ke dalam hatinya bisikan-bisikan ide-ide cermerlang cerdas muncul video-video pendek muncul meme, ejekan-ejekan lewat gambar, muncul tulisan-tulisan. Ini di luar batas akal manusia. Lama saya mendapat posting-posting ini. Kenapa cerdas-cerdas sekali isinya? Sekian ratus ribu ceramah Habib itu. Bisa ditontonnya satu persatu. Bisa dikatnya dipotong. Berapa lama dia menonton itu? Kenapa dia ketemu? Bisa dapatnya itu dari mana? wa inna setan-setan layuhuna membisikkan bisikan bisikan ide-ide kreatif muncul ketika muncul ide kreatif untuk mematahkan argumentasi para pembela Allah untuk menodai agama Allah dari mana ini datang wa inna layuhuna mengirimkan bisikan signal provokasi lewat tangkai jantung hati otak perasaan mereka tapi jangan lupa ayat ini jangan dipotong. Baca pangkal ayatnya. Mengapa dia bisa masuk ke dalam? La ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Jangan kau makan kalau binatang itu, kalau makanan itu, kalau roti itu lam yuzkarismullahi alaih kalau tak dibacakan ayat-ayat Allah kalau bukan yang halal Innahu lafisqun Sesungguhnya makanan itu fasik Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti dalam tafsirnya Makna innahu lafisqun Kharaja anil hilli Keluar dari halal Haram Dari mana setan bisa masuk? Karena banyak makan makanan haram Betullah Kenapa otaknya cerdas? Selama ini makan dari bantuan Ford Foundation, Asia Foundation yang membiayai NGO, non-government organization dengan membuat seminar internasional melecehkan Islam foto sana foto sini wawancara sana wawancara sini turun duit haram dari Amerika dari Yahudi dari Uni Eropa dimakan duit haram itu nikmati terus duit haram La ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Jangan kau makan duit haram itu. Kenapa? Innahu la fiskun Dia haram. Kalau kau selalu makan duit haram, terbuka pintu besar setan masuk. Jangan kasih anak kita makan riba, mudah setan masuk. Jangan kasih anak kita makan suap. Patutlah istri saya tak pernah menyuap anak saya lagi Pak Ustaz. Gara-gara Ustaz melarang jangan suap anak kita. Suaplah. Suap dalam tanda kutip. Riswah. Sawa. Jangan kasih dia makan haram. Kenapa? Yang disuap, yang dimakan, yang ditelannya menjadi innahu lafisqun kharaja anil illi, keluar dari batas halal. Itulah yang akan masuk ke dalam. Kalau sudah itu masuk, setan bersemayam di dalam. Kulu makanlah min tayyibat yang baik-baik halalan tayyiba yang halal lagi baik kenapa karena kalau kau makan haram setan nampaknya pintu masuk masuk kita ke dalam berpuluh tahun makan haram itu gara-gara apa awal dari seminar Berawal dari waktu mahasiswa dulu mulai nyeleneh-nyeleneh, ngejek-ngejek Islam. Awalnya hanya sekedar suka dikeproki kata orang Jawa. Kalau seminar ngejek-ngejek Islam, oh aktivis mahasiswa yang cewek-cewek mulai ketawa mantap tadi mas ya pendapatnya oke okay. boleh kami kutip dalam kolom makalah kami boleh kami kutip dalam mading majalah dinding kami berawal dari kekaguman mulai menjadi sarjana mulai menjadi pekerja, mulai aktif di ormas LSM, mulai dana turun, makin kafir, makin nyeleneh duit banyak turun, makin banyak bantuan dari Eropa, makin banyak bantuan dari Amerika, diundang dapat beasiswa S3, mulai dapat penghargaan, Nobel, kebanggaan, foto dengan orang barat, dikagumi orang, mulai ketergantungan. Jangan lupa saudaraku, Kau akan payah mencari jalan balik Kau lupa kemana titik awal pulang Kenapa? Karena sudah terlalu banyak makan haram La ta'kulu Jangan kau makan Mimma lam yulkarismullahi alaih Yang tak disebut nama Allah di dalamnya Kenapa? Innahu lafisqun Itu fasik Keluar dari yang halal Keluar dari kebaikan Setelah itu langsung apa kata Allah? Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim Setan-setan datang mengirimkan signal-signalnya, bisikan-bisikannya kepada wali-walinya, setan-setan penolongnya. Siapa itu? Orang yang sudah terlalu jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba Allah yang baif tidak merasa diri paling benar. La tuzakku anfusakum Jangan kau katakan dirimu paling benar Hai Abdul Somad Tidak Abdul Somad bukan hamba yang paling benar Masih banyak alim ulama Hanya seorang hamba yang baik Yang mengingatkan saudaranya Saudaraku yang masih dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tanpa kau sadar postingmu Sudah menggelincirkanmu dari jalan Allah Jangan sampai menghadap Allah Dalam keadaan kafir Munafik Kenapa mereka bisa mengejek Nabi Pak Ustadz Padahal mereka Islam Saudara kami Sama-sama arisan dengan kami Sampai hati mereka melecehkan Orang yang menolong agama Allah Kalau engkau tak sanggup menolong kebenaran Paling tidak La tusaffih alal batil Begitu kata Syekh Muhammad Utawalli Asyarawi Kalau kau tak sanggup meneriakkan Allahu Akbar jangan kau ejek saudaramu yang berani mengatakan Allah Akbar. Latu tusaffiq 'anal batil. Jangan kau bertepuk tangan kepada kebatilan. Kau sudah menolong kebatilan. Sabar, Bu. Sabar, Pak. Kenapa mereka begitu berani, begitu lantang? Karena Allah sudah buatkan satu nama untuk mereka. Mereka bukan mukmin, mereka bukan kafir. Lalu mereka siapa? Kalau mukmin jelas lima ayat untuk dia. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون lima itu untuk yang beriman yang kafir jelas ayat ke-6 ayat ke-7 innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala basarihim masyawa wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun yang beriman lima ayat yang kafir dua ayat tapi untuk saudara kita yang munafik tadi 13 ayat dari mulai ayat 8, 9, 10 sampai 20 Al-Baqarah itu untuk mereka semua. Kenapa kita terkejut sekarang? Mereka banyak. Mengapa mereka banyak? Mengapa mereka menggurita? Satu posting saya dibantainya 20 Pak Ustaz. Jangan heran. Kita sebetulnya selama ini lalai dan terlupa yang mukmin lima ayat, yang kafir dua ayat. Untuk mereka tiga belas ayat. Siapa mereka? Munafik diambil dari kata nafak, lobang, dua lobang dalam tanah. Satu lobang masuk, satu lobang keluar. Cakapnya cucuk cabut. Cakapnya tak bisa dipegang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amanna. Kami beriman, sama macam kalian. Kita sama, kita tak setuju dengan itu. Amanna. kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, Wa idza khalau ila sayatinihim kalau mereka sudah bersatu, bercanda bersama, ngobrol ila sayatinihim dengan setan-setan mereka. Apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian. Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? inna nahnu mustahzi'un kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja. Hanya nyari kelemahannya aja. Hanya untuk meramai-ramaikan aja. Hanya untuk pos-pos aja. Hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian setan. Munafik. Tempat mereka di mana? Innalladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini di mana letak mereka? diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahanam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal. Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. Bukan aspal hitam itu. Fid darkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka jahanam. Jangan terkejut, jangan heran. Apa yang ada saat ini itu hanyalah janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah semakin menguatkan keimanan kita. Terlebih lagi dengan menangnya si laknatullah alaihim di Amerika saat ini. Namanya tak layak disebut dalam masjid yang suci, yang agung, yang mulia, yang hebat ini. Naik dia, makin muncul saudara-saudara kita yang muslimah mulai diejek di supermarket. Kami akan gantung ente dengan tali jilbab ente nanti. Jangan kalian lagi sholat di masjid. Tutup masjid kalian. Selama ini mikrofon tak boleh keluar. Sabar. Hari ini bukan cuma mikrofon tak boleh keluar. Pintu harus terkunci tutup. Yang naik. Satu sisi dia menjadi tekanan yang luar biasa. Orang-orang beriman tak pernah melihat itu sebagai tekanan. Orang beriman ketika mendengar berita itu makin bangkit adrenalin jihadnya makin bangkit semangatnya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dihadapi Bilal bin Abi Rawah yang pernah dihadapi Sumayyah ditikam jantungnya oleh Abu Jahal perempuan pertama mati syahid Sumayyah membangkitkan keimanan. Siapa yang gentar hatinya menerima berita ini, siapa yang datang takutnya, tak layak dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah masih ada takutnya orang beriman habis sudah takutnya itu takutnya hanya diperuntukkannya aku takut mati suul khatimah aku takut mati dalam keadaan ditarik nyawaku tidak mengucapkan la ilaha illallah takutnya sudah habis aku takut ketika kulit terbakar kullama nadijat juluduhum ketika kulit itu terbakar hangus gosong badalna julu dan ghairaha kami ganti dengan kulit yang baru tak tersisa lagi takut untuk musuh karena takutku sudah habis takut mati dalam keadaan sakratul maut suul khatimah bersyukur Bapak Ibu yang masih ada rasa takut kepada Allah, masih takut tak solat subuh, anak-anak muda yang ganteng, gagah, perkasa, muda belia, tapi datang ke masjid menegakkan syariat Allah. Andai kafir semuanya di atas muka bumi ini, wa yang kalim ala aqibai, murtad semuanya, mati mereka semua kafir. Allah tak pernah rugi walau sedikit pun. Wa syakirin Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Maka saudaraku yang sudah terlalu lama dalam kemunafikan, yang sudah terlalu banyak memakan duit haram dari orang kafir, berhentilah. Tak lama kalian menikmati itu. Tak lama untuk memakan itu Diwariskan kepada anak istri Toh akhirnya kita akan mati juga menghadap Allah Yang dibawa itu apa? Illalladzina amanu Wa amilus salihati Diungkapkan sebagai pakar Profesor, doktor, guru besar Berapa lama kau nikmati itu Ditulis di koran Digunting clipping, Ditempel di dinding kamar Habis itu pun akan kau mati menghadap Allah. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung. Jasad terbujur keranda diusung. Nama besar hilang terbang diembus angin. Kehebatan, kekuasaan. Apa yang diinginkan dari menyokong orang kafir. Proyek-proyek berapa yang dapat sempat dinikmati ditelan. Akan habis juga yang dibawa menolong diri menghadap Allah tak lain tak bukan hanyalah iman dan amal saleh. Makanya apa kata Allah menjawab? Kita lanjutkan hadis ini. Wa izzati wa jalali demi keagunganku bersumpah Allah demi kemuliaanku berjanji Allah la azalu aghfiru lahum hambaku yang tersalah tersilap itu dia manusia biasa. Mungkin dia salah. Mungkin dia lupa. Mungkin dia siap. Aghfirullahu. Aku tetap mengampuni mereka. Sampai kapan? Mastaghfaruni. Selama mereka meminta ampun kepada aku. Adapun yang muda-muda berkata, aku masih muda, aku dukung dulu orang kafir ini sebentar. Nanti setelah ini baru aku bertobat. Ingat, malaikat Israel datang tak pernah datang memberi aba-aba. Bisa jadi di saat berteriak, tolong si kafir. Pas saat itu Israel datang, apa yang dapat menolong di hadapan Allah? Yang sudah menolong agama Allah dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan langkah titik puluh keringat air matanya. Bangga kita melihat mereka walaupun mereka tak pernah melihat itu sebagai kebanggaan di hadapan Allah ya Allah belum ada apa-apanya perbuatanku ini dibandingkan dengan nikmatmu yang besar itu kata mereka kita melihat mereka besar mereka senantiasa merasa di hadapan Allah sebagai butiran-butiran debu yang tak bermakna di antara karunia yang besar tapi yang belum melakukannya yang muda-muda baru sekedar share, posting, like menolong agama Allah lakukan di dunia kita masing-masing bilisani qaumihi tidak ada jalan lain kecuali intan surullah tolong agama Allah yang surkum Allah akan menolong kamu di saat kamu kesusahan sakratul maut Allah akan menolong kamu di saat amal dihisap akan menolong kamu di saat malaikat menggiring ke dalam neraka jahanam amal saleh akan menolong orang-orang yang beriman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kajian hadis kita subuh ini.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 Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran mubarakan fi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.